وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا وطهر يا ربنا قلوبنا من النفاق وعصن فروجنا من الفواحش ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah taala dengan kitab Ayyuhal Waladnya yang kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid amin ila anqal wa alam Katailah wahai anakku, kata Imam Ghazali. Katailah wahai anakku, annal lisanal mutliq. Sesungguhnya lidah yang tak terjaga. Enggak dikontrol. Wal qalbal mutbiq. Hati yang tertutup nggak bisa dengar nasihat. Ini sudah lengkap ini. Ngomong nggak pernah kontrol, asal ngomong sesaat gunjing, sesaat menfitnah. merendahkan orang wal qalbul mutbik hatinya tertutup dengan nasihat nyibir nggak pernah insyaf Al-mamlu'a Yang penuh bila ghaflati dengan kelalaian Zikir malas Di saat zikir pun bukan Allah yang diingat Yang diingat majlisnya, majlis paling gede Ini kan urusan ustadz ini Nasihatnya Yang diingat adalah Perkumpulannya bukan Allah Gelarnya majlis zikir miring sambil ngelirik yang parkir di jalan banyak berapa orang uh masya Allah seolah sudah benar-benar ahli surga ngoflah lalai wasyahwati syahwat syahwat macam-macam bukan syahwat urusan itu saja bukan syahwat hubungan seks hubungan laki-laki dengan perempuan akan syahwat macam-macam lebih luas dari itu syahwat kepada pangkat, syahwat perut, syahwat kepada kekayaan. Artinya syahwat itu menuruti hawa nafsunya. Sebab syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba, asalkan dibandu oleh akal dan syariat, syahwat menjadi mulia. Adalah fitrah. Orang punya syahwat, fitrah. Kemudian dilasur salurkan dengan yang baik. Dengan pernikahan. Mulia. Ya? Terhormat. Itu juga urusan perut dan seterusnya. Jika seseorang punya lidah tidak pernah dijaga, kemudian mulutnya apa hatinya tertutup, tertutup tuh tengkurap, nggak bisa dapat ilmu sombong al-kibru batal sombong itu yang menutup hati tapi harus terbuka seperti mangkok siap untuk diisi tuh. kalau sudah orang punya sifat seperti itu hati tertutup lidahnya nggak pernah kontrol kalau ngomong masya Allah suka lalai nuruti syahwat Ngomong pun ada syahwatnya, syahwat ngomong. Maka ini alamat syakai, alamat orang yang sengsara, celaka. Alamat orang celaka. Failam taktulin nafsa. Kalau engkau tidak membunuh hawa nafsumu, kau perangi hawa nafsumu, bisidkil mujahadati dengan kesungguhan di dalam bermujahadah, Mujahadah itu usaha untuk memerangi hawa nafsu. Kalau tidak kau bunuh hawa nafsumu itu dengan mujahadah kau perangi. Maka ketahuilah falan yahya qalbuka tidak akan menjadi hidup hatimu. Terus akan menjadi hati yang mati. Tidak akan hidup hatimu bi anwaril ma'rifati dengan cahaya ilmu. Cahaya ma'rifah. Artinya apa? Apa yang kau dapat dari hafalanmu gak akan berguna untukmu. Apa yang kau dapat ilmu dari gurumu gak berguna. Jika engkau tidak memerangi syahwat dan hawa nafsu. Dengan memerangi hawa nafsu. Dengan sidkil mujahadati. Dengan kesungguhan di dalam bermujahadah Mujahadah itu macam-macam caranya. Disesuaikan dengan masa dan waktunya. Kita bicara tentang mujahadah. Ada sebagian orang mujahadah dengan meninggalkan makan makanan enak. Sehingga ada orang hanya makan nasi, tidak makan daging. Ada makan. Itu adalah bentuk mujahadah. Cuman sekarang perlu disesuaikan zamannya. Sebab inti mujahadah itu adalah apa yang sangat digemari oleh hawa nafsu yaitu kita perangi. Kalau di luar masyarakat zaman sekarang mujahadah bukan menghindari dari makan makanan yang enak. Sudah makan yang paling enak. Cukup tidak nonton sinetron saja sudah. Membatasi nonton TV itu saja mujahadah. Makan enak tetap. Nah, ini mujahadah itu sesuai dengan kalau zaman sekarang mungkin ya ngurangi megang HP itu mujahadah. Karena menjadikan lalai. Jadi mujahadah disesuaikan dengan masa dan sesuai dengan tempat. Dan mungkin mujahadah tidak urusan berpuasa. Tapi cukup dengan ngodul basor karena kita hidup di lingkungan yang membuka aurat. Setiap hari puasa, Senin, kamis, puasa Daud. Tapi setiap hari juga jelalatan matanya. Sesaat perhatikan si ayam. Apa mujahadahnya? Di mana mujahadah? Mujahadah disesuaikan dengan apa sih yang paling menggoda hawa nafsunya? Mujahadah. Ghaddul basar, menjaga mata untuk tidak melihat. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mujahadah. Dan nah, dengan bermujahadah itu bersinar hati nanti. Ilmu yang kita dapat akan menjadi cahaya hati kita. Tapi yang tidak pernah mujahadah nggak ada guna. Tetap saja hatinya gelap. Sehingga ilmu pun tidak bisa menerobos ke hati, tidak bisa terang hati tersebut. Baik, ayo kita mujahadah apa saat ini. Khususnya mata ini. Kalau kita hidup lingkungan orang yang suka menggunjing, Mujahadah kita adalah menjaga telinga kita untuk tidak menggunjing. Sudah makan yang enak, sudahlah. Kita zaman-zaman seperti itu sudah. Tidak usah berpikir bagaimana aku akan puasa Senin Kemis terus-terusan. Boleh puasa, akan tapi ada yang lebih penting. Ternyata mujahadah dengan tarkil maksiyah lebih berat daripada mujahadah fi'lul khairat. Melakukan kebaikan enteng. Tapi meninggalkan kemaksiatan adalah berat. Meninggalkan kemungkaran adalah berat. Kemudian kata imam Ghazali rahimahullah ta'ala Wa'alam ketahuilah wahai anakku Setelah kalian mujahadah katanya Kau akan sampai kepada satu makom Makom khudu tunduk sehingga engkau bisa membawa dirimu kepada segala bentuk kebaikan. Karena sudah kau tundukkan hawa nafsumu. Tundukkan hawa nafsumu. Kalahkan hawa nafsumu. Dan itu marotip Sebab nafsu dan hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kemungkaran. Sehingga pertama yang dilakukan adalah bagaimana kita menjadi menjadikan nafsu lawamah. Lawamah artinya terus kita tuduh. Kita curigai hawa nafsu kita itu kalau dia akan mengajak kepada kejelekan. Pada dasarnya nafsu diri kita mengajak kepada kebaikan. Nafsu yang ada pada kita mengajak kepada kejelekan. Inna nafsala amaratun bisu. Terus kita tuduh. Kau ngapain ini? Bahkan kita harus tuduh hawa nafsu kita di saat mengajak kepada kebaikan. Hawa nafsu kadang mengajak kepada solat, Tapi solat dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak sedekah. Tapi sedekah dengan hawa nafsu. Ada sedekah dengan hawa nafsu. Sehingga sedekah sendiri harus ada kepatuhan dengan syariat. Misalnya itu tadi. Zakat tidak bayar tapi senang bersedekah. kadang kami harus mengingatkan sebagian orang kaya banyak sedekah. Sudah hentikan tidak usah sedekah ke pondok. Lebih baik duitnya untuk membelikan kerudung untuk pegawai-pegawaimu. Itu lebih tinggi pahalanya daripada sedekah. Sebab di saat engkau sedekah ke pondok, hukumnya sunnah. Tapi mengkerudungi karyawatimu adalah wajib. Lebih gede itu pahalanya. Biasanya ini gencar-gencar topik itu punya angkat di bulan Ramadan seperti ini. Membiarkan pembantunya tidak pakai kerudung itu dosa. Lebih baik mengurudungi pembantu. Duitnya dikerahkan untuk mengurudungi pembantunya. Itu memerangi hawa nafsu syahwat. Sehingga berbuat baik ada tuntutan syahwat. Sedekah tidak ikut petunjuk syariat, tapi petunjuk hawa nafsunya. Termasuk yang sering juga ya ingatkan, ada orang senang umrohkan orang. Baik. Akan tapi ada syubhat itu, ada hawa nafsu yang ikut-ikut. Kenapa susah bantu saudara yang fakir masuk rumah sakit? Sementara dia ngumurahin orang bolak-balik. Hawa nafsu syahwat. Sementara hendaknya kita perhatikan orang dekat dengan kita dahulu. Hawa nafsu. Ibadah pun hawa nafsu. Kalau sudah kemasukan hawa nafsu, dahsyat. Jadi hawa nafsu kadang mengajak kita untuk berbuat baik. Sudah tahu ibunya sakit di rumah, masih saja pergi ke masjid. Alasannya apa? Jamaah, keutamaan. Hawa nafsu. Luar biasa. Lawamah. Kalau sudah kita biasakan tuduh hawa nafsu kita. Ngajak kepada kebaikan pun kita cermati. Kenapa kok kamu senang ngaji di situ? Hah? Oh, rupanya ada dia ya. Awas ya, kau tidak boleh ngaji lagi. Kenapa kau semangat belajar dengan ini? Oh, rupanya ada ustadz itu ya. Hm. Kenapa kok saya serajin ngajar di tempat itu? Oh, rupanya ada dia. Hawa nafsu dia. Perangi saya tidak boleh. Setelah begitu baru mutmainnah. Tentram hawa nafsu itu enggak enggak enggak bergolak, nyantai. Bahaya nafsu yang mutmainnah, tentram. Itu sebutnya semuanya istilah ini ada di dalam Al-Qur'an. Hawa nafsunya itu tenang, tidak mudah bergolak. Karena apa? Dia sudah terbiasa menutup mata, tidak melihat. pergolaknya syahwat bisa dibatasi dia ingat pada Allah. tentram. Kemudian sampai radiyah. Radiyah rela dengan apa yang Allah berikan. Selamat dari macam-macam penyakit hati yang namanya tamak, rakus dan segala macam radiyah. Sehingga dia tidak akan tamak dengan miliknya orang lain. Biarpun miliknya orang lain berkilauan, menggoda. Mulai dari istri, suami, harta, kendaraan, dan sebagainya. Dia puas dengan apa yang Allah berikan karena itu halal ridho hawa nafsunya. Sudah tidak menjadi hawa nafsu yang berontak sampai mardiyah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diseru sebagai ya ayyuhat tuhan ya ayyuhat tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi fi ibadi wadkhuli jannati itu memerangi hawa nafsu ada maratib maratib tapi dasarnya tuh berat kalau sudah begitu, hawa nafsu yang tertata, hawa nafsu yang betul kita kendalikan, maka baru ilmu itu benar. Menuntut ilmu dengan hawa nafsu, ambisi ingin jadi orang paling hebat urusan fikihnya, paling hebat urusan hadisnya. Jika tidak kita barengi dengan mujahadah tadi, muncul menjadi seorang alim pendengki, pengen jadi orang paling hebat karena penuh dengan kesombongan di dalam hatinya. Dan seterusnya, tidak ada ujungnya. Ini nasihat Imam Ghazali bukan untuk santri kecil, tapi untuk muridnya yang ulama. Nah, lihat. Kalau sudah sampai dan dengan meraih hawa nafsu, jadi nilai kelezatan itu das apa? Penilaian tentang keindahan dan kelezatan sudah berbeda. Di saat orang masih brutal, beringas, binal, jelalatan, itu nilai kelezatan itu akan berceceran di pinggir jalan sana. melihat si cantik, si itu. Tapi di saat sudah terperangi hawa nafsunya, lezatnya sudah berubah. Kelezatan halawatul iman berubah. Mungkin dengan yang halal istrinya dia akan dia akan dengan ini. Dan orang baru bisa saat bercerita di sini kalau sudah sampai makom itu. Kalau secara syahwat ya, itu adalah orang baik, itu adalah pemandangan yang indah. Kenapa tidak saya lihat? Sehingga kata Imam Ghazali berikutnya, am ketahuilah anak ba'da masa ilika. Sebagian dari permasalahan yang kau tanyakan allati tani yang kau tanyakan kepada aku. La jawab jawabuha, tidak akan bisa benar jawabannya bil kitabati dengan tulisan wal kuli omongan. Nah, Sebagian yang kalian permasalahkan itu. Tidak bisa saya jelaskan dengan tulisan dan juga dengan omongan. Tidak bisa. Sebab kalau urusan omongan, kau bisa ngomong seperti saya ngomong. Urusan tulisan kau bisa mengarang, bisa lebih bagus daripada yang saya tulis. Tapi ini permasalahannya bukan masalah itu. Ilmumu sudah ada, belajar bertahun-tahun di sini. Ini kata Imam Ghazali pada muridnya. Akan tapi intabluh, tapi ini masalah lain. Intabluh kalau memang engkau sudah sampai tilkal halah kepada satu makom tersebut hal keadaan makom takrif kau akan tahu nak. Mahi apa yang saat ini engkau rasa apa saat ini engkau tanya tentang masalah-masalah itu. Wa illa kalau engkau tidak berusaha untuk sampai ke mana kaum tersebut, fa ilmuha minal mustahilati ini adalah ilmu mustahil. Li'annaha kiat karena itu urusan rasa. Biasa sering bicara tentang rasa tidak bisa diceritakan kepada orang kecuali orang tersebut punya pengalaman yang serupa. kiat. Gimana ada orang di saat malam tiba, wajahnya berseri-seri dengan penuh kegembiraan. Menyambut pulang Ramadan, wajahnya berseri-seri dengan penuh kegembiraan. Bisa bangun malam berseri-seri dengan penuh kegembiraan. Terlelap tidur semalam ketinggalan saja nangis terseduh-seduh. Ini apa ada apa ini? Memangnya ada apa di malam hari? Ada duit dibagi-bagi? Tapi kenyataannya ada hamba Allah yang seperti itu. Lihat bagi orang yang belum nyampe makom itu akan tertawa. Apaan tuh orang nangis? Gara-gara gak bangun malam saja nangis. Kok bisa ngelihat Ka'bah nangis? Ada apa dengan Ka'bah tuh? Nyebut nama Nabi Muhammad saja kok nangis. Apa sih? Ya, kayak begitu tuh. Ini dhok. Tidak akan bisa di dhok itu rasa. Tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Seperti yang pernah saya sampaikan, madu. Kalau orang belum pernah tahu rasanya madu, diajak cerita tentang madu, dia akan masih rewel. Madu itu apa rasanya? Kita bilang manis, dia akan bertanya, kayak gula. Kita bilang bukan, kayak apa? Kayak buah apel. Kayak apa? Enggak. Kayak permen. Enggak, enggak, enggak bisa. Kecuali mulutnya kita kasih madu. Mm, baru dia ngomong, oh gini manisnya madu. Oh kiat. Ya. Sehingga bagaimana ada orang yang bisa melakukan sholat 500 rakaat? Gimana? Apa enggak capek? Apa gak capek? Dan 500 rokaat Gimana ada orang nyumbang 5 miliar? Gimana itu? Ya kalau belum sampai kepada makom itu masih memustahilkan. Mending buat supermarket. Dan kenyataan orang bantu 1 miliar, 2, berapa ratus juta. Ini ada orang bantu. Ini kalau bagi orang yang belum belum nyampe makom tersebut ya mikir apaan tuh? Kenapa tidak dinikmati? Jadi standar kenikmatan itu berbeda. Nilai kenikmatan berbeda. Tapi dhuk ini dhukiyat. Maka tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Wahai anakku, kata Imam Ghazali. Sebagian yang kau tanyakan itu adalah tidak bisa dijawab dengan tulisan. Kalau dijawab dengan tulisan, kau bisa menulis lebih bagus. Omongan kau bisa pintar bicara. Tapi ketahuilah, ada masalah-masalah dhukiyat. Rasa. Dan itu buah dari mujahadah tadi itu. Nah kalau kau belum mujahadah, nggak sampai kepada duk tersebut. Kalau udah nggak sampai kepada rasa, ladatnya iman masih iman, omong kosong. Bicara tentang indahnya bangun malam, indahnya, ah, nggak bisa ketemu. Nah. Wa kullu dokian segala sesuatu yang ada hubungannya dengan rasa. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan rasa, dokiat la yastaqim la yastaqim wasfuhu tidak akan benar untuk kita sifati, untuk kita jelaskan pilkol dengan omongan kalha kahalawatil hulwi seperti manisnya manisan-manisan wa mararatil murri dan pahitnya empedu orang cerita empedu itu pahit kayak apa sih belum tahu rasanya empedu pahit nah, gigit saja empedu dan baru tahu La tu'raf illa bidzuk itu semua manis, pahit, tidak bisa diketahui kecuali dengan dzuk. Kalau diceritakan khayal. Bedu pahit, madu manis. Wah. Oh. Kama hukia ya, seperti diceritakan anak inninan. Innin ada orang yang mohon maaf ini impotensi. Punya Allah tidak berfungsi. Kataba ila sahibin lahu menulis surat kepada temannya. Yang baru menikah atau bagaimana. An arifni ladzatal mujamati. Ceritakan kepadaku bagaimana ladzatnya orang berhubungan suami istri. Ini satu contoh. contoh. Kaifatakun, gimana? Sudah masyhur yaitu innin, yaitu impotensi. Alatnya tidak berfungsi. Ngirim kepada sahabatnya yang baru jadi pengantin. Suruh menceritakan bagaimana lezatnya berhubungan suami istri. Fakata balahu fi Kemudian temannya yang sudah menikah tadi mengirim surat. Ya fulan, wahai saudaraku. Inni kuntu hasibtuka inninan faqat. Aku kira kamu itu hanya sekedar impotensi. Walaan, tapi sekarang aruf tuh aku malah jadi tahu annaka kalau sesungguhnya engkau itu inin di samping impotensi ahmak kau juga dungu nah ini seperti orang yang ini bertanya kepada Imam Ghazali tentang bagaimana orang bisa bisa kiamul lel tentang indahnya kiamul kayak apa sih Syekh indahnya bangun malam Indahnya beribadah, indahnya berjuang, indahnya ini, ini, ini. Ah. Kalau pengen tahu indahnya, coba kamu berusaha hidupkan masuk wilayah tersebut, terus berusaha sampai kamu menemukan keindahan. Baru nanti bisa dengar cerita. Bangun malam dulu, terus diperangi sampai ledat. Sehingga tiba-tiba di saat meninggalkan bangun malam semalam saja, yang ada adalah tangis dari air mata. Lianna hadil ladzah karena kelezatan ini dzauqiyatun sifatnya rasa. Intasil ilaiha kalau kau sudah nyampe tarif kau akan tahu wa illa kalau kau tidak nyampe belum nyampe la yastaqimu wasfuha bil qaul enggak bisa disifati dengan omongan wal kitabati dan tulisan. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan sebagian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh muridnya itu adalah ada hal yang sifatnya dzukiyat. Tentang makomat. Nah, sekarang ada makom. Makom wilayah, marotib wilayah diceritakan di majelis sampai 16 jam pagi sampai besok pagi. Bukan begitu, akan tapi ayo kita titi bareng. Meniti makom tersebut dengan mujahadah, puasa, jauhi kemaksiatan dan seterusnya. Baru nanti akan sampai kepada makom tersebut. Baru tahu rasanya, oh begini. Ayyuhal walad wahai anakku. Wahai anakku. Ba'du masailika min hadzal qabil. Sebagian permasalahan yang kau ajukan itu jenis hal-hal kayak begini tadi. Urusan rasa, dzauqiyat. Wa amal ba'at memang sebagian dari yang kamu tanyakan, yastaqimu lahul jawab, bisa benar jawaban. Waqad dzakarnahu dan sudah aku tuangkan jawaban pertanyaanmu fi Ihya'il Ulum di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa ghairihi dan yang lainnya. Wanat kuruha dan tapi pun demikian karena kamu ingin minta, kamu menginginkan nasihat ringan kata Imam Ghazali yang ringkas bisa kau pegang, kau taruh di saku, kau bisa bawa kemana-mana. Sekarang nadkurha, aku akan sebutkan itu semuanya. Itu, hal-hal itu, hunda di sini. Nubadan, beberapa kelumit, sekelumit, sekelumit, sekelumit. Kalau nubdah, sekelumit. Nubadan, sekelumit, sekelumit, sekelumit. Minhu, dari hal tersebut. Wa nusyiru ilaihi, sebagai isyarat. Nushiru aku isyaratkan ilaihi kepadanya. Untuk kau cari selebihnya nanti. Padaku maka aku katakan, kami katakan kepadamu wahai muridku, dengar ini. Qad wajaba 'ala saliki arba'atu umurin. Wajib bagi salik. Siapa salik? Orang-orang yang menuju Allah. Salik adalah orang yang menuju kepada Allah. Kalian semua ini ingin menuju kepada Allah. Mulai dari awal mau menuju pondok, ingin kepada Allah. Ingin dekat kepada Allah, Ingin dapat ridha Allah. Ingin dapat surga Allah. Maka harus kau penuhi empat hal ini. Maksudnya kalau bertorekoh ini, ini nasihat untuk semuanya termasuk torekoh, torekoh ini. Torekoh itu salik. Anda salik atau sebagian mengatakan murid. Ingin jadi ahli torekoh. Ini sebagai kaidah bisa disebarkan ini. Yang selama ini gembar-gembar urusan akidah, urusan toreko, oh, urusan toreko Harus dengar nih. Al-amrul awal. Yang pertama. Iktikadun suhihun. Akidahmu harus kau beneri dulu. Bagaimana benerin akidah? Benerin akidah bagaimana? Ilmu. Enggak pakai ilmu ya sesat akidahnya. Seolah beribadah kepada Allah tak tahu berhala. Berhala yang disembah. Berhala yang dalam otaknya. Berhala yang ada dalam khayalannya. La fihi bid'atun yang dalam keakidah tidak ada bid'ah bid'ah akidah. Keyakinan-keyakinan yang salah sesat. Ini perlu guru yang membimbing untuk kenal Allah. Yang Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Laisa kamitsli syai'un. Yang punya sifat-sifat kemuliaan sangat jelas. Sehingga ia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Harus ada akidah. Iman. Etikodun sahihun. Ini pertama kali harus sehat adalah urusan ibadahnya. Urusan akidahnya. Selebihnya adalah cabang-cabang. Kalau akidah salah, yang lain nggak bisa benar. Tapi kalau akidahnya benar, yang lain akan tumbuh benar. Akidah, iman. Makanya akidah harus dipertahankan. Tidak boleh diganggu. Akidah yang benar. Harga mati tidak bisa ditawar adalah akidah Islam. Ahli sunnah wal jamaah. Ash'ariyah atau maturidah. Itu akidah. Jangan salah memilih akidah. Wathani yang kedua, taubatun nasuh. Membiasakan untuk bertobat. Kalau bertobat ini memang betul dijadikan nomor dua, nggak usah mikir lagi. Kenapa? Setiap hari kita sudah berdosa. <laughs> Masih mikir mau tobat. Memangnya tidak punya dosa kita. Termasuk ini yang setelah iman, Imam hadar, rahimahullah ta'ala dalam kitab Adab Sulikul Murid. Pertama kali hendaknya, pertama kali yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba yang menuju kepada Allah, menapakkan kakinya di wilayah taubah. Bersih diri karena kita ingin menuju kepada zat yang maha suci. Hendaknya kita harus meninggalkan kotoran-kotoran. Dosa-dosa yang kita lakukan. Taubat harus. Bagaimana bisa sampai kepada zat yang maha suci sementara kita penuh dengan kekotoran. Dan dosa yang kita bawa menghambat perjalanan kita, membebani kita sehingga susah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala selesai sampai kepada Allah susah. Tobatun nasuh. tobat yang sesungguhnya. Ajib. Amal ibadah mana belum-belum. Ntar dulu nih. Ini nanti. Bahkan hampir tidak dibahas ibadah yang banyak. itu. Pembenahan dulu nih. Tobat nasuh. tobat yang serius. Tulus. Murni. Layar yarji'u tidak akan kembali hamba tersebut. Ba'daha setelah tobat ila zallati kepleset lagi. Bukan kapok-kapok lombok, hari ini bermaksiat, besok ngulang lagi. Bukan. Berusaha untuk meninggalkan. Dengan sungguh-sungguh at-taubah. Dan harus tahu, dosa itu ada dosa lahir dan dosa batin. Dosa lahir itu masih mudah. Karena mungkin ada orang lain yang ingatkan kita dengan dosa lahir. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tapi kalau dengki yang tersembunyi di dalam hati, siapa yang tahu? Baik. Dan ini lebih terarah kepada dosa kepada Allah. Beristihar, istighfar di tengah malam. Ngadukan segala kesalahan kita. Apapun kesalahan tersebut. Tidak kecil, tidak besar. Adukan kepada Allah, dan yang maha pengampun. Istighfar yang serius tulus penuh dengan kekhusyuan. Kemudian yang ketiga istirda'ul khusum. Menjadi kerelaan kepada orang yang pernah bermusuhan dengannya. urusan dengan manusia. Ini manhaj tasawuf kita tuh ya kayak begini ini. Akidah benar, kepada Allah menyesali dosa-dosa, taubat, kepada manusia pun berusaha untuk mencari kerelaan. Istirda'ul khusum. Hatta layab, layab kali ahadin alika hakun sehingga kamu tidak punya utang kesalahan kepada siapapun. Tidak ada satu orang pun alaika punya hak atasmu. Jadi kamu tidak punya beban lagi, tidak punya dosa lagi kepada siapapun. Ini ngurusi dengan manusia, ini penting. Halita nah, tasawuf kerjaannya buat salah dengan orang. Mau kemana ini? Sesaat menggunjing, sesaat mencaci, sesaat merendahkan. Enggak, enggak masuk judulnya. Ini kunci ini, baru kunci. Kunci saja belum dipenuhi dengan yang lainnya. Baru kunci-kuncinya sudah indah, bayangkan. Akidahnya benar. Tobat. Kemudian apa? Dengan orang baik sudah mulai mencari apa berusaha untuk membuat pendekatan kepada orang yang pernah berbuat dilak, eh, pernah ia berbuat salah dengannya, minta maaf dan seterusnya. Mencari ridho, istirdaul khusum. Yang keempat, nah ini. Terlambat ini. Kita sudah terlanjur menuntut ilmu banyak-banyak tapi belum dibenahin. Tahsilu ilmi syariati. Hei ahli toreko. Kalau nggak ngaji, nggak mau ngaji. nggak cukup kau zikir. Zikir tok nggak cukup. Zikir nggak disebut oleh Imam Ghazali. Nggak cukup zikir. Memang zikir menyejukkan hati. Akan tapi ilmu juga penting. Quran, Quran tok. nggak Harus ada ilmu membersihkan hati. Ilmu syariati, ilmu syariat. Artinya ilmu syariat halal haram. Tentang wudhu, benernya wudhu, benernya sholat, dan seterusnya. Ilmu syariah. Qadra ma tuaddi bihi Allah. Seberapa kadar aku menuntut ilmu syariat? Kadarnya adalah sebanyak atau sebesar kebutuhanmu untuk menjalankan perintah Allah. Memang kau harus tidak menjadi alamah seorang alim besar akan tapi cukup apa yang harus kau lakukan. Untuk hidupmu, wudhu, sholat, kalau mau berdagang, ngerti mana riba, kalau haji ngerti ini. Urusan suami istri, ngerti kewajiban buat istri suami. Itu harus ada ilmunya. Kalau tidak, sia-sia amal tersebut. Thumma minal ulumil ukhra matakunu bihin najatu. Kemudian setelah itu ulum-ulum ilmu yang lain selain ilmu syariat, ambillah sekiranya hanya untuk bekal selamat. Selamat di dunia, akhirnya tidak uh, di dunia misalnya ilmu kesehatan untuk kesehatan dan seterusnya. Dan nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini lihat kunci. Baru nanti kau akan memperbanyak macam-macam itu. Apa yang kau perbanyak? Sholatmu, zikirmu, itu semuanya setelah ini. Prinsip-prinsip ini. Empat hal. Yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. تفضل بنات Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Mau nanya soal hukum asuransi konvensional yang bermacam-macam asuransinya seperti asuransi jiwa, baru bayar 100 ribu meninggal dapat 50 juta atau apapun itu. Terus lagi asuransi tentang tiket kereta api itu juga kan ada itu ya. Terus asuransi tentang kredit motor seandainya nanti kreditnya belum selesai kecelakaan, terus apanya nanti diganti oleh pihak asuransi. <clears throat> terus itu nanti hukumnya seperti apa? Apakah itu sama dengan judi atau memang dipukul rata ataukah memang nanti seperti itu juga konvensional apa nanti uangnya juga di putar dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang halal atau memang nanti seperti apa? Apakah pukul rata atau perincian Bu ya? Sekian Bu ya. Asuransi selagi tidak dikemas dengan syariat maka itu adalah tidak diperkenankan dan hukumnya haram akan tapi yang dikemas dengan syariat itu dijelaskan urusan transaksinya. Transaksi yang tidak syar'i itu kita harus membayar. Dan di dalam pembayaran itu kita tidak jelas bayar apa. Yang jelas saya nanti harus mendapatkan lebih banyak daripada yang saya bayarkan. Dikatakan tabarruk pemberian. Yang pertama, cara pengumpulan dananya pun adalah dengan cara yang salah, tidak jelas. Kita tidak ada akad apa yang harus kita berikan. Sebagai akad apa saya memberikan uang kepada lembaga tersebut. Sehingga urusan uang, di saat harus ada dikembalikan, harus ada jelas transaksinya. Apakah kita memberikan, atau kita niatnya untuk menitipkan lalu biar tambah banyak, ini adalah transaksi. Kalau kita menitipkan agar dapat lebih banyak lagi, maka itu jelas hakikat riba. Karena tidak ada tidak ada mudharabah dia, tidak ada kerjasama dalam urusan um, perdagangan atau murabah, jual beli dan sebagainya nggak ada. Apa transaksi. Setelah itu tidak digunakan untuk transaksi yang jelas. Kemudian yang kedua, tempat tersebut apakah di dalam menjalankan usaha itu benar atau tidak? Seandainya benar pun yang salah tadi, yang pertama sudah salah, yang kedua bisa salah dua kali. Jika yang pertama itu transaksinya tidak jelas, kita memberikan uang kepada lembaga tersebut tidak jelas. Kemudian setelah itu uang tersebut juga tidak jelas mau digunakan untuk apa. Maka ini hukumnya haram jelas. Jadi para ulama sudah menjelaskan tentang asuransi-asuransi yang konvensional itu adalah haram dan sudah di diislamkan disyariahkan. Sederhana syariahkan itu miniaturnya itu begini. Harus akadnya akad tabarruk. Kita sudah merupakan mengadakan satu perjanjian kebersamaan ini para santri atau kelompok ini harus ikut bergabung dalam asuransi Islam. Artinya apa? Berjanji masing-masing untuk membantu saudaranya dengan cara kita berjanji setiap bulan untuk membantu saudara kita yang kecelakaan dengan cara kita membantu memberikan 10 ribu per bulan. Untuk apa ini semua? Untuk saya berikan kepada lembaga. Tujuannya untuk apa? Jika nanti dari anggota ini kok ada yang bermasalah, sesuai dengan perjanjiannya mati atau kecelakaan, maka akan diambilkan dari dana ini. Maka akad kita dengan lembaga adalah akad tabarru. Sudah, saya tidak mengharap apa-apa. Saya tidak mengharap apa-apa. Yang penting saya memberi. Dan saya sudah bergabung di sini. Jadi tetap harapan kita adalah aku lebih selamat. Kemudian harta ini dikumpulkan, dikembangkan dalam bisnis yang halal. Sehingga lembaga punya kekayaan dengan bisnis yang halal. Jika nanti ada anggotanya yang mati, sesuai dengan perjanjian dari pihak lembaga menjanjikan akan berikan hadiah. Atau ganti rugi, atau apa. Bukan duitnya dia, duitnya orang yang mati sudah diberikan kepada lembaga. Selesai. Akadnya tabarruk, selesai, tuntas. Sehingga dalam eh, asuransi syariah iya seperti ini yang kita cermati harus adanya tabarruk, akadnya akad tabarruk. Saya selesai, saya berikan. Dan tidak mengharap tentunya. Siapa yang mengharap mati? Siapa yang mengharap sakit? Siapa yang ada? Cuman pasti harus ada kematian. Baru setelah itu dari pihak lembaga menjanjikan. Yang mati dari anggota akan dibantu. Dibantu sesuai dengan perjanjian. Bukan duitnya yang dikembalikan. Karena duitnya sudah diberikan. Kepada lembaga dan lembaga yang mengurusi nanti. Miniaturnya kayak begitu. Terserah apakah itu kematian atau yang lainnya. Atau kematian misalnya nanti kalau ada keluarganya yang mati atau dia mati nanti keluarganya akan diberi santunan. Itu adalah akad yang berbeda. Jadi dari pihak lembaga sudah berjanji bahwa semua anggota yang ada di sini maka dia akan mendapatkan santunan kalau mati. Baik, ini ini seperti itu miniaturnya. Kemudian di saat menemukan lembaga karena sudah ber, eh, di saat menemukan anggota yang tidak mampu membayar karena satu hal fakir dan sebagainya, tentu ada dispensasi di situ, ada kemurahan. Mungkin dibantu dan seterusnya tanpa dipotong dan hangus, nggak ada. Dan sepertinya yang paling cakap mengatur ini adalah negara yang di samping mengandalkan dana rakyat itu yang dikumpulkan, mereka juga punya sumber dana yang jelas sehingga ini melindungi rakyat. Kita ingin BPJS itu adalah diislamkan, transaksinya kayak begitu sudah. Tapi karena negara kita bukan negara negara Islam seperti ini tidak. Tapi BPJS bisa diislamkan, disyariatkan. Bahasanya kita membayar Ya sudah kita beruk. Sudah. Saya bergabung dengan lembaga ini untuk membayar karena Allah. Sudah. Saya tidak mengharap apa-apa. Tabarruk selesai. Kalau nanti ternyata kita tertimpa musibah atau apa. Maka dari pihak lembaga tersebut berjanji untuk menyelesaikan masalah. Dengan angka yang sudah ditentukan sesuai dengan manajemen mereka. Sebetulnya mudah untuk diislamkan. Hanya permasalahannya tidak semua orang mau menerima seperti ini. Permasalahannya orang Islam sendiri tidak kagum dengan syariat Islam. Orang Islam kurang kagum. ini harus kita perhatikan. Asuransi jiwa dan seterusnya. Tapi kebanyakan sudah kalau sudah asuransi-asuransi islami itu mesti untuk tujuannya adalah untuk mencari keuntungan saja. Untuk mencari keuntungan. Bukan niat untuk membantu. Mana pendidikan yang diajarkan oleh Islam? Sehingga selalu hitung-hitungannya karena konvensional dan komersil. Sehingga pikirannya adalah kalau saya membayar saya harus dapat lebih banyak. Sementara dididik dalam Islam, kau membayar untuk membantu saudaramu. Seandainya kau sakit, dapat pahala. Seandainya kau tidak sakit, pahala nyampe. Kalau kau sakit, kau ditolong. Selesai. Ini kan asuransi. Miniaturnya kayak begitu. Dan tidak susah. Tapi subhanallah, tidak semua orang mau begini. Maka kami himbau kepada orang yang mengaku dirinya Islam, hendaknya selalu mendukung semuanya pakai label syariah. Biarpun masih ada kekurangan, tugas kita untuk menyempurnakan. Jangan ditinggalkan. Biarpun pada akhirnya asuransi yang ada di Indonesia ini masuk pada reasuransi, asuransi terakhir nanti kembalikan ke negara. Jadi asuransi-asuransi Islam hari ini pun Apakah harta Wah ini semuanya nanti pada akhirnya asuransi ini, badan asuransi ini diasuransikan lagi. Lah ini puncaknya. Kita tidak boleh melalui menyerang. Pun ujung-ujungnya di sana. Oh enggak, enggak beda. Keimanan ini perlu. Kalau kita bisa mengurangi satu dosa, kurangi. Jangan dilakukan semuanya. Yang penting dasar awal sudah. Adapun asuransi, pihak asuransi sendiri karena sudah undang-undang negara. Pihak asuransi harus mengasuransikan dirinya. Ke asuransi konvensional. Asuransi negara, yang diadakan negara. Nah itu, kita tidak boleh selagi dosa. Ini ada dua, dua dosa. Makanya pilih satu saja. Kalau memang kita harus masuk di sini. Akan tapi karena urusan negara, semoga Allah mengampuni kita. Karena ini urusan kita tidak bisa. Kita sekarang naik kereta api ada asuransi. Ya, ini, ini, ini. Cuma kita ingin ditanyakan bagaimana kita nerima di saat kita ngambil asuransi konvensional yang tidak islami tadi, kemudian setelah itu betul terjadi sesuatu, kita berhak mendapatkan sesuatu. Bagaimana dengan yang kita terima dari itu semua? Segala sesuatu yang dibangun dengan transaksi yang tidak jelas, apalagi ada unsur haramnya. Kalau memang itu penitipkan uang, kembali adalah unsur riba. Maka hukumnya itu adalah haram. Kita hanya berhak untuk mengambil sesuai dengan yang kita bayarkan. Kalau kita ambil seperti transaksi memberikan. Jadi kalau kita diperkirakan membayarnya 100 juta, anu 50 juta, ya kita ambil 50 juta untuk itu. Adapun selebihnya, seperti bunga bank. Yang berurusan dengan bunga bank konvensional, kemudian tobat, tak tahunya apa, karena duitnya miliaran atau triliunan, ternyata bunganya sampai 500 juta. Bagaimana dengan duit 500 juta? Itu bukan duitmu. Dan bukan buat-buat bersih untukmu. Dimakan anak juga tidak baik. Tapi kau biarkan juga tidak diperkenankan. Ambil 500 juta. Kemudian hinakan uang tersebut. Jangan kau berikan kepada siapapun atas nama dirimu. Gunakan uang itu untuk kepentingan-kepentingan umum. WC umum, selokan, eh, parit-parit kotor dan seterusnya. Tapi di saat engkau memberikan uang tersebut jangan pakai atas namamu. Sebab atas nama itu sendiri kayak mengakui. Wah, bagi-bagi duit. Cukup saja mungkin kita buat kota amal, kita yang membuat kota amal, barangkali nanti ada rezeki, kita akan buat selokan itu kok belum beres, mungkin masih umum, diumumkan, pura-pura begitu, tak tanya apa, dibuka sudah ada 500 juta. Pak dari ngasih. Jadi jangan pakai. Jadi bunga, duit bunga, ya sudah terlanjur ada, ambil, tapi bukan untuk dipakai. Dan bukan untuk atas nama dia di saat memberi. Sudah, ini barang kotor, sudah. Sebab kalau di sana tetap berkembang nanti. Dan setelah itu tobat, jangan ulang lagi. Sekarang unik mau mondokkan anaknya itu karena bingung urusan ekonomi. Menitipkan duit di bank konvensional setiap bulan diambilkan dari bunganya. Hebat bener nih. Ini kenyataan ini ada orang cerita. Alhamdulillah untuk biaya sekolah saya bu ya, Saya titipkan uang. Jadi banyak orang memang tidak ngerti. Di bank jadi bunganya itu untuk sekolah untuk mondok anak saya. Ajib mondok dengan bunga. Nah, ini adalah dan keiman yang perlu dibangun. Jangan sampai berkata, tanpa bunga saya tidak berkembang. Itu adalah termasuk merendahkan syariat Nabi SAW. Awas hati-hati. Jangan punya hati picik, hati kotor. Allah tidak akan mengajarkan sesuatu yang menjerumuskan. Tidak ada. Ini ya Dan ternyata tidak dari semua kawan-kawan sudah insaf kepada bab ini. Perlahan kita bawa mereka. Kita harus rindu untuk membawa semua kepada kebaikan. Yakin banyak kita ketemu pengusaha-pengusaha anti riba berhasil anti riba, tidak mau urusan dengan riba. Berhasil. Sehingga aman dirinya tidak dibelenggu oleh hutang dan seterusnya. Sekarang Masya Allah kita ingat kembali cerita di desa-desa, daerah-daerah. Sudah heboh urusan bunga. Bahkan ada yang bawa lari. Ada orang datang membuat kantor. Orang desa kan gampang dibohongi. Kalau nitipkan duit 100, 1 juta saja, dalam satu bulan menjadi satu juta seratus, satu bulan satu juta dua ratus, satu juta tiga ratus. Nah, ini kan orang tergiur. Ombulin betul sebulan kasih ini. Giliran sudah banyak dibawa pergi. Apalah. Ini kejadian baru waktu yang lalu Jawa Timur. Mengharap riba, habis lagi duitnya. Jadi apa yang diberikan dari asuransi konvensional kita ambil, kita terima. Sebab kita tinggal di sana juga tidak berguna. Kita ambil akan tapi bukan untuk kita nikmati. Kita hinakan barang itu kotor. Kita gunakan untuk kotor tempat-tempat kotor. Selokan, jalan-jalannya, dan seterusnya. Bukan untuk dinikmati. Ketahuilah keyakinan itu perlu dibangun. Insya Allah. Tidak pakai duit kotor Allah akan memberikan pertolongan. Baik, yang lain? Hmm. Bu ya. Yang pertama Buya, apakah seseorang itu harus memiliki torikoh dan apakah orang kalau tidak memiliki torikoh itu dianggap salah? Kemudian yang kedua Buya, bagaimana kita menyikapi ada DKM masjid atau musola yang dia itu melarang orang untuk sholat di situ atau mensiarkan daripada syiar-syiar Islam seperti maulid ataupun acara-acara yang karena kita baru-baru ini pernah mendengar di satu masjid di bulan Ramadan ini jadi DKM-nya maju ke depan kemudian berkata di sini sholatnya 8 rakaat bagi yang pengen 20 naruskan 12-nya di rumah saja tidak boleh naruskannya di sini. Baik, yang pertama adalah bertorekoh. Torekoh secara resmi tidak tidak wajib karena menuju kepada Allah kita cukup dengan pelajaran pendidikan dari Nabi, dari guru, dari guru. Tarekah ilmiah, bukan tarekah ubudiyah. Tarekah ilmiah, belajar ilmu wudhu dan kita amalkan, sudah cukup itu. Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ada. Pendidikan hati itu tidak gampang. Pendidikan hati. Hati itu tidak mudah. Tidak cukup kita hanya hanya semangat saja. Ternyata di saat dibantu oleh seorang guru lebih cepat. Makanya gurunya pun harus benar. Yang muasil tuh, yang yang musil, yang menyampaikan kita kepada Allah. Diceritakan pada zaman Nabi ada orang pengen tobat, ingin kembali kepada Allah. Kalau semangat tidak kurang. Begitu tingginya semangat untuk tobat dan kembali kepada Allah, datang ke Rasulullah dan berterus terang akan kelemahannya. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya punya kebiasaan untuk itu berzina." Saya tidak bisa menahan hawa nafsu saya ya Rasulullah. Nabi dengan penuh kelembutan berbicara dengan orang tersebut dengan menggunakan akal Nabi. Diajak berdiskusi. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kamu punya saudari? Punya ya Rasulullah. Coba kau pikir. Kira-kira kalau seandainya ibu mau dijinai oleh seseorang, bagaimana kamu? Tabiatnya orang Arab yang punya cemburu berkata, akan aku bunuh dia. Saya marah ya Rasulullah. Gimana jika putri kesayanganmu dizinai oleh seseorang? Saya tidak rela ya Rasulullah. Gimana jika adikmu yang merupakan kehormatan rumahmu itu dizinai oleh seseorang? Bagaimana? Aku akan marah. Ya Kemudian Nabi berkata, ngajak dialog dengan akal. Akal itu penting ilmu. Apakah kau tidak sadar bahwa jika kau berzina dengan seorang perempuan, kalau dia bukan ibunya seseorang, tentu dia adalah anaknya seseorang atau saudarinya seseorang. Tentu di sana ada orang yang marah seperti engkau marah tadi. Dia sadar dengan ilmunya. Dia sadar dengan akalnya. Tapi pun demikian kekerasan hatinya masih berkata, tapi saya susah, saya ngerti itu ya Rasulullah. Saya faham itu ya Rasulullah. Tapi saya susah meninggalkan, susah meninggalkan zina. Nabi Muhammad memandang orang tersebut dengan pandangan sejuk. Dipeganglah dadanya. Saat dipegang dada orang tersebut, tiba-tiba pandangannya ketemu dengan pandangan khusus Rasulullah SAW. Tiba-tiba di saat memandang Nabi dan hadahat dan tangan Nabi ada di dadanya, tiba-tiba mulai bergetar, lalu menitikkan air mata. Kemudian spontan ia berkata, demi Allah ya Rasulullah, saat ini aku akan tinggalkan dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan perzinaan mulai hari itu difahami oleh para ahli tarbiyah murabbi. Kalau orang ingin tobat, itu bisa dengan dirinya sendiri. Maka tapi lambat. Tapi bisa dibantu oleh guru untuk ditarik tangannya. Untuk mengentaskan dirinya dari dari kubang kehinaan, maka itu akan lebih cepat. Itu perlunya seorang guru. Yang menggembleng hawa nafsu kita. Kita merengah hawa nafsu bisa dengan diri kita. Akan tapi itu kesombongan. Itu kesombongan. Seperti orang pinter karena otodidak seperti ini. Tidak pernah belajar. Dipikir lebih hebat dia. Tidak punya sanat ilmu dia. Otodidak. Pernah dengar otodidak? Dia belajar sendiri. Termasuk urusan bagaimana kembali kepada Allah. Jadi lebih mudah kalau kita dibawa oleh orang. Dan orang itu tahu jalan. Seperti si buta. Dia bisa dengan tongannya untuk meraba-raba sampai mana? Sampai sumber. Pergilah ke sumber. Dia nyampe. Sampai sumber. Mungkin dari sini sampai sumber perlu waktu sampai 4 jam. Tapi di saat ketemu salah satu anak yang tahu jalan dan melek, saya bareng numpang cepat. Dibimbing oleh guru. Cepat sampai kepada Allah. Maka jangan remehkan urusan torekoh dan berguru. Dan berguru tidak harus remi dengan manhaj-manhaj seperti torekoh yang selama ini. Qadiriyah, Naqsyadbandiyah, dan sebagainya. Cukup ngambil sanat, sambung guru. Ada Syekhul Futuh. Masuk torekoh yang sangat mudah adalah torekoh. Semua torekoh adalah istimewa. Kalau ada orang merendahkan torekoh, dia sudah rendah saat itu. Yang mengatakan torekoh syadiliyah paling bagusnya torekoh, dia langsung jadi paling rendahnya torekoh. Orang itu. Orang itu. Yang mengatakan tarekat Qadiriyah paling dahsyatnya tarekah kesombongan, rendah. Tarekah itu cara menuju kepada Allah yang diintip oleh pengikut akan cara gurunya. Syekh Abdul Qadir Jalani. Amalan apa sih yang paling ditekuni Syekh Abdul Qadir Jalani? Ternyata semua adalah amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diintip oleh muridnya. Diamalkan oleh muridnya nyampe juga. Akhirnya dari masa ke masa muncullah tarekah. Itu gambarannya kayak gitu mudahnya. Tapi yang diamalkan oleh si Abdul Qadir Jalani bukan melanggar syariat. Tapi kenapa kok amalnya beda dengan uh, Syekh Ahmad Ar-Rifai? Karena apa? Cara Nabi itu lautan. Nabi itu memberikan macam-macam cara menuju Allah. Zikir Rasulullah itu sangat luas. Orang nggak mampu kalau berzikir persis seperti Rasulullah semuanya. nggak akan mampu. Setiap gerak Nabi ada doanya. Kita tidak bisa menghafal. Paling kita hafal doa tidur, doa bangun tidur itu pun kadang lupa. Kalau kita ingin tidur seperti Nabi, nggak bisa. Makanya kenapa eh, eh, Torekoh Syadiliyah menekankan ini? Khotidiyah menekankan la ilallah. Kenapa Torekoh ini menekankan sholat karena Nabi? Kenapa? Tapi semuanya itu adalah nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Nah ini, ini bertorekoh. Ada toreko dengan cara berbaikat, tapi tanpa merendahkan orang lain. Ada sebagian toreko harus kumpul berbaikat. Ada toreko yang mudah seperti alawiyah. Itu sangat sederhana ngambil ijazah, sudah nyambung kita. Gitu. Toreko alawiyah. Bertoreko, kita punya guru. Nah, seperti itu. Jadi bertoreko itu tidak harus resmi, resmi seperti yang dibuat oleh sebagian orang nakut-nakuti. Harus gini, ini, Memang itu boleh-boleh saja kumpul, di Aku berbaiat untuk ikut torekoh. Tanpa berbaiat pun orang boleh mengamalkan amalan. Bagaimana kalau saya tidak ngambil torekoh qadiriyah tapi saya mengamalkan dikir yang boleh mengamalkan ngamalan Qadir dari Rasulullah langsung kok. Nyambung kepada Nabi kok. Jadi bertorekoh itu penting. Bertorekoh itu penting. Tapi ingat siapa guru torekoh itu. Bagaimana syaratnya seorang guru torekoh? Dia adalah orang yang membawa kita kepada Allah. Tentunya dengan catatan dia tentu lebih tahu. Dia tahu jalannya menuju Allah. Bagaimana kita akan dibonceng oleh orang yang buta. Buta Allah. Allah. Makanya di sini al-arif billah. Kenal Allah. Kenal Allah yang sesungguhnya. Urusan dengan manusia sabar. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Indah. Jadi bertorekoh adalah kalau kita pengen cepat yang guru. Bahkan ada orang dengan kesombongannya buka hadis ada doa. Ini sudah cukup. Guru saya langsung Nabi Muhammad saw alaihi Kesombongannya itu sudah menjadikan dia itu terhambat ada hijab di dalam dirinya. Tapi berguru itu ada toreko. Berguru ternyata ilmu yang di yang diterapkan oleh seorang murid kadang bukan ilmu dari kola Rasulullah tapi amalan Rasulullah, batin daripada cari pati ilmu Rasul misalnya kesombongan, Biarpun dia tidak menghafal hadis la yadkhul jannata man kana fi qablihi mithqal dzarratin minal kibri. Dia tidak hafal ibu-ibu sepuh itu. Tapi oleh gurunya dikatakan, jangan sombong, jangan gini, jangan ini. Itu semua kan syariat. Jadi berkotorekoh itu penting, perlu berguru. Biarpun tidak harus resmi dengan saya masuk torekoh Qadiriyah. Tidak harus seperti itu. Tapi torekoh adalah hak. Baik. Yang kedua adalah tentang Oh, Masya Allah, ini ini adalah permasalahan. Kita harus hati-hati. Momen kita itu harus jauh-jauh. Karena mungkin dia selama ini dekat dengan orang seperti itu. Setat kita itu jangan terlambat. Kalau kita ingin merubah masjid, bukan di saat bulan Ramadan, kita punya usulan. Dari jauh-jauh bulan Ramadan, kita sudah buat pendekatan. Tidaknya terawih di sini syiarnya syiar 20. Baik yang 8 boleh pulang. Karena -kadang ada kesalahpahaman itu. Kesalahpahaman tentang ilmu sehingga seolah-olah yang 20 itu batil, tidak boleh dilakukan di masjid. Dan nah, aku di masjid kenapa tidak boleh? Yang masjid milik bersama. Ini, ini, adalah kesalahan masalah kajian-kajian ilmiah. Bahkan ada fatwa. Fatwa mereka tuh 20 tuh bid'ah. Aneh bener nih. 20 bid'ah. Astagfirullah. Membid'ahkan ulama-ulama empat madhab. Ini muncul orang kayak gitu, sombong luar biasa itu. Seolah lebih bagus, lebih alim dari ulama. Dalam urusan hadis kata muridnya lebih, sebagian muridnya begitu membanggakan orang tersebut, Imam Bukhari, Imam Bukhari pun kalah. eh si Imam Bukhari. Ente siapa? Kambing kacang, nyundang gunung. Malu. Ditanya, berikan kepadaku 10 hadis saja yang sanatmu nyambung ke Rasulullah. Dalam sebuah diskusi bingung dia. Sepuluh hadis sanadnya nyambung ke Rasulullah. Sepuluh. Bukan tujuh ribu hadis. Seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sepuluh. Nyambung ke Rasulullah nggak bisa berkata. Sudah gitu dikatakan. Memang itu betul-betul orang fanatik itu buta. Makanya jangan sampai urusan fanatik-fanatik itu buta. Dikatakan tidak tidak ada orang yang punya ilmu hadis melebihi dari Imam Bukhari pun kalah. Waduh, duh, Waduh. Makanya muridnya kurang ajar. Telah salah Imam Syafi'i di mimbar-mimbar yang kita sebutkan kemarin. Itu problem. Nah ini adalah orang-orang yang begitu tuh salah. Salah pemikiran. Kalau dia dengan keyakinan, kalau kita kita ingat kan repot. Gitu. Ngajak perang. Mungkin dapat pendekatan kajian. Diajak ngobrol masalah ilmiah. Menghimbau orang. Mungkin kita bahasa, kita mungkin tidak bisa sholat 20. Tapi kalau kita menghimbau orang sholat 20, biarpun kita sholatnya 4 rokaat, kita akan dapatkan pahala juga nanti. Makanya kami himbau ini harus gencar kita tuh menyuarakan ini. Menyuarakan bahasanya hendaknya masjid kita berbanyak ibadah dan seterusnya. Kalau syiar-syiar itu bisa ditiadakan, memang ada syiar yang mengganggu, syiar tidak mengganggu. Kalau syiar dengan sholat yang banyak tidak mengganggu. Makanya perlu pemahaman. Sebab permasalahan keyakinan itu, biarpun salah, itu memang luar biasa. Pengaruhnya besar. Keyakinan yang salah. Namanya keyakinan. Kenapa ada yang membunuh? Keyakinan. Membunuh, membantai, merontak. Keyakinan yang salah. Allah alam bisawab. Putri, satu aja. Ayo. Mikrofon. miknya mana? Hmm. Ada di tengah-tengah. Tetap maju, cepat maju. Kanan maju. Ayo, itu. Ada depan. Sampai tangannya. Nyambung, nyambung. Cepat, langsung ke depan. Us. Agak cepat dikit. Langsung. Terus depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, iya, pengen nanya uh, bagaimana hukumnya cerita-cerita atau humor-humor yang biasa kita dengar atau di buku-buku tentang ahli sufi ya? Cerita. Ahli surga. Sufi. Sufi. Assalamualaikum. Assalamualaikum cerita itu kalau tidak bertentangan dengan syariat, wajar nggak apa-apa. Cerita, tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, dusta, ya haram. Humor sufi, humor sufi. Kadang-kadang bukan humornya orang sufi, hanya dinisbatkan kepada sufi. Abu Nawas, Abu Nawas seorang yang soleh. Tapi dikit-dikit Abu Abu Nawas. Sampai urusan kotor pun Abu Nawas berdusta. Tapi cerita lucu, cerita lucu bukan sesuatu yang terlarang asalkan cerita wajib. Memang ada sesuatu cerita yang lucu. Ya ada cerita lucu. Cerita orang tamak yang lucu cerita ini. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Ukurannya adalah syariat. Nah. Kalau sudah bertentangan dengan syariat, nggak mungkin itu dinisbatkan kepada seorang sufi. Bahkan bertentangan dengan akhlak pun tidak akan pantas dinisbatkan kepada kaum kaum sufi. Soalnya cerita lucu, cerita lucu saja tidak usah dihubungkan dengan orang su sufi. Kenapa orang sufi? itu ada cerita. ditanya orang bandel. Gak mau dikasih tahu. Orang bandel gak mau dikasih tahu. Mau terjun payung. Terjun payung Sebab ada aturannya kalau orang terjun payung itu harus ada aturannya. Payung nggak boleh langsung dibuka, biar bisa turun di lapangan sudah ditentukan. Dasar bandel dia anaknya. Yang saya nyewa kok buka di atas, akhirnya terbang dia hilang. Kurbang kemana-mana, sampai kemana-mana. Akhirnya nggak turun-turun dia. <laughs> Iya, nggak turun-turun. Wah, wow, dibawa angin. Akhirnya masuk hutan. Bingung orang. Di tengah hutan kegelapan malam. Sudah masyur hutan di situ penuh dengan jurang. Sehingga dia gantung di pohon. Dia mau turun. Dia masuk jurang. Dia gantung nunggu siang. nih Semalam dia gantung begini. Sampai menjelang subuh. Kapan subuh? Gak berani tidur. Kalau tidur takut jatuh di jurang. akhirnya mulai pagi kelihatan fajar. Matahari terbit. Atau ngelihat ke bawah. Kaget. Astagfirullah. Rupanya antara kaki dengan tanah cuma satu senti. Coba turun dari pagi malam kan enak. Sudah aja. Sini. Nah, ini enggak ada enggak ada enggak ada sufinya di sini. Semua orang tahu kalau itu bohong ya. Enggak ada yang dibohongin. Nah, gitu enggak ada. Ya enggak dosa kalau begitu, ya. Enggak usah membawa kaum sufi dan sebagainya. Buya punya gunya gudang cerita. Ada yang nulis sampai habis. Ya. Nah, ya. Jadi ada cerita jangan dinisbatkan kepada orang sufi. Ini pun tidak bertentangan dengan ahlak ini. Ini kan hanya cerita orang bandel, yang bisa saja ini. Tapi ada orang cerita mau sampai, waduh, macam-macam. Nah, baik ya. Nah, boleh cerita yang lucu, tapi jangan sampai ada berbohong, Maksudnya berbohong, membohongi orang. Nah, kalau cerita ini semua tahu bohong. Ada enggak orang itu? Enggak ada semua. Di mana itu ceritanya? <laughs> Ya di sana. Enggak <laughs> usah cari buya mana orangnya mau saya tulis, mau saya masukkan koran. Tuh masuk tuh berita antik. Nah, ini orang <laughs> Oke, ya. jadi boleh nak cerita itu bukan sesaat untuk untuk senang, gembira ngobrol. Tapi ada lagi. Nah, saya kasih contoh ini biar, biar nanti tidak ada contohnya contoh. Ayo saya lagi Putri, setelah itu ditutup. Sudah jam setengah satu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya, gimana kalau ada suatu tempat di situ orang-orangnya sudah terkenal dengan selalu menggunjing. Apa? Selalu menggunjing Bu ya. Dan memang ada beberapa orang yang selalu digunjingin itu Bu ya dan uh, apa namanya? Apakah dia itu yang ya kalau orang yang menggunjing pasti mendapatkan dosa dan orang yang digunjingnya ini dapat dosa apa enggak Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini sering ya masalah gunjingan. Dia ya, kan paling hati-hati urusan gunjingan. Seharusnya tidak boleh ditanyakan. Kalau sudah ada gunjingan, itu harga mati, harga mati. Biarpun guru, ustadz, Buya. Kalau sudah menggunjing, ada dua pilihan. Kau ingatkan atau kau tinggalkan. Selesai. nak Harga mati sudah. Kau duduk di tempat itu, dapat dosa. Harga mati. Ada orang gunjing, ngomongin orang. Assalamualaikum. Orang yang digunjing apa dosa? Mau digunjing kok dosa ya? Digunjing dapat pahala. Ya jelas ya, kan, digunjing ngapain dosa digunjingnya? Digunjingnya tidak dosa. Orang digunjing, diolok-olok, dijelekin, ya tidak dosa. Habis dosanya. Bahkan dapat pahala. Pahalanya orang yang menggunjing ditumpangkan ke dia. Makanya kasihan, paling kasihan orang yang menggunjing kita. Imam Ghazali, Imam Hasan Basri suatu ketika dengar cerita kalau dia digunjing oleh seseorang. Saya digunjing? Baik. Cari duit kirim hadiah. Loh Imam, dia kan ngunjing engkau. Kenapa kau beri hadiah? Apa sih salahnya aku? Jika dia telah menghadiahkan kepadaku pahalanya, kenapa aku tidak boleh ngasih hadiah duit? Wah gitu ya. Orang hati bersih. Ngasih duitnya. Semoga Allah menjaga hati kita untuk tidak menggunjing, tidak apa ya. Iman kita. Semoga Allah Mudahkan kita untuk mengekang hawa nafsu kita, syahwat kita. Dan hanya menggunakan syahwat untuk yang diridhoi oleh Allah SWT. Dekat kepada orang-orang soleh. Jauh dari orang-orang yang menjerumuskan. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing dan dikunjing Panjang umur. Orang tua kita diampuni oleh Allah. Orang tua kita diberi kasih sayang oleh Allah. Guru-guru kita juga semuanya. Anak-anak kita jaga. Semuanya menjadi ahli surga. adi orang. adi bersih hati saling mencintai karena Allah panjang umur sehat afiat hafnafal Fatihah nasyatan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.